sekali kita berpikir karena ada pikir yang sama sekali apakah boleh atau tidak Masya Allah pikir itu mudah apa ya Allah SWT berikan waktu yang lebih utama dari ini semua ini semua Allah SWT tiga tiga kali lima berapa? tiga tiga tiga tiga lima ya eh, berapa kali? ya betul ya ini sudah 12 kali. Pulang lagi berapa? 30 kali. Tambah 3 kali sudah 33 kali. Sudah, ini 33 kali. Ataupun kalau punya sudah. Itu Allah, alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu ya. Tiga kali sekarang sudah 90 kali. Ataupun aku kalau kalau itu subhanallah, alhamdulillah, 33 kali kali 3 sudah 90 jam Bila kali itu ditutup dengan apa? La ilaha illallah wa la syarika lahu wa huwa al-hayyul wa ala kulli Ini mudah, ini akan menjadi satu bagi kita. Tapi mungkin sudah tutup bagi orang yang sama sekali tidak mampu untuk mengingat. Tidak mampu untuk mengingat. Sama sekali tidak bisa putar lupa, lupa putar lupa Dan mungkin kita bisa belajar untuk penelitian. Nah, tapi dengan alat itu mungkin itu pasti, bukan pasti. Allah alam namanya. Walaupun dia tidak para ulama yang memberikan usul dengan tasbih. Tapi masalah tasbih tidak hanya sudah tadi sudah kasar dengan orang-orang mana? Ya sudah, kasar dengan orang soleh, kasar dengan orang Hindu. Ya, lebih utama kalau kemudian memang tidak mampir ya, dengan apa dengan atau itu. Kalau memang sama sekali tidak mau umum ya Allah sehingga tidak bisa kita mengatakan mutlak tidak boleh nah kalau memang tidak mampu gitu. menghitung sementara sunnahnya membaca istighfar seratus kali kalau kemudian baca kita boleh cerita wa dua orang lahu dua la ilaha illallah seratus kali kalau kemudian tidak mampu menghitung maka dengan itu membantu darurat apa boleh dan bagaimana hukum mengungkap kematian lewat telepon apakah ini termasuk karena ada orang yang membantah bahwasanya ini hanya wasilah bagaimana gunanya kayak wasilah itu harus ubah juga nggak boleh wasilah yang mahal ya. wasilah itu lah oh, oh, al-maqasid kalau dari berulang ulama itu pikir wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kenapa kita mengharumkan tembakau? Karena tembakau itu wasilah kepada nggak ada pilihan yang lainnya. Ya, kepada apa? Ya. Kalau kemudian ada orang kalau begitu membelanjakan jago nggak boleh. Kenapa? Karena jago itu apa? Untuk penarung. Kita katakan bisa yang lain juga. Jadi kita makan, jadi gede kita makan daging, ada bakar. Maka wasilah adalah hukum wakasid. Kalau wasilahnya apa yang mubah itu tidak ada masalah. sehingga kalau kemudian seperti contohnya, kalau makosidnya haram maka wasilahnya juga haram. Kalau wasilahnya atau makosidnya tujuannya adalah apa mustahab maka juga mustahab seperti contohnya minyak wangi ruang wangi yang berarti atau pada waktu masuk masjid ada sesuatu yang disunat sunatkan untuk bisa mengerjakan sunnah ini harus beli minyak wangi maka beli minyak wangi juga dianjur dan sunnah hukumnya seperti itu dan kemarin yang diharapkan juga seperti itu seperti contohnya misalnya ayam. Nah, yang ayam itu dikhususkan ayam apa namanya? Yang hitam ros itu namanya Ayam Itu biasanya kan untuk apa? Untuk pasti wasi syirki ini. Yang hitam ros, kulitnya hitam kemudian apa kulitnya hitam. Masa nah, yang pelihara itu satu daging ini, tidak ada orang bilang Mungkin tidak ada harga yang mahal, ini bisa jadi wasilah kepada kesyirikan. Biasanya yang namanya ada kalau kita seperti itu. Hmm. Karena biasanya yang namanya ayam cuma itu biasanya itu regulasi ya ada yang lain. ya, ada pun masalah mengumumkan kematian di pun ini ada pula di antara ulama ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ada pun yang mengatakan boleh itu berdalil di sana apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Najasy meninggal beliau mengatakan telah meninggal saudaranya siapa Najasy di negeri jauh kali nah kalau masalah ini kita katakan ini termasuk masalah istiadat iya. saya tidak mengatakan bahwa ini kalah atau kalah karena ada ulama yang mengkabar yang berdalil Nah, perguruan Nabi mengatakan kulitnya ayamkan. Nah, kalau tidak ada wasilah, kecuali seperti itu, maka kan atau siapa yang meninggal dan seterusnya. Kalau tetap pulang mereka tidak cukup. Nah, diumumkan maka semua orang tahu akhirnya apa? Mensolatkan. Nah, akhirnya itu diumumkan. Ya, Allah Allah bersoal. Nah, kalau kemudian ada yang melakukan tadi tidak bisa, karena memang ada ulama yang membolehkannya dengan dalil. untuk kita jika kita hidup dengan orang yang baru mengenal salah nah, banyak maksiat kadang ketika mengaitkannya selalu muncul kesedihan karena ini belum berubah mohon nasihat Ustaz ya menjadi posisi kita dalam berita nasihat diterima atau tidak itu bukan tanggung jawab kita bergantung ada berita nasihat dengan cara yang lemah dengan cara yang baik kalau antum memaksakan nasihat antum untuk diterima, orang pun nasihat itu tolong tolik. Itu tolik. Nasihat kita wa ma'alayna illa salat. Inna ma'anta mutadzir rasa alaihim musajjah. Wahai Muhammad Muhammad, orang yang berikan peringatan, bukan orang yang memaksakan. Kita dapat kita ingat kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel dua orang bersahabat yang satu seorang ahli ibadah yang satu ahli al maksiat pada ahli ibadah itu melihat semuanya buat maksiat ya bulan sejak al tapi ya bulan ya tinggalkan perbuatan dah pergi besok lagi kemudian buka lagi ya bulan ya sejak al tapi tinggalkan besok lagi buat maksiat lagi saya bersama satu saat yang melihat Semuanya berbuat macam-macam yang sama besar Dan orang temannya mengatakan, La firallah Kemudian maksiat yang dilakukan oleh temannya tadi, maksudnya sangat besar, sampai dia mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah SWT wafatkan dua orang ini dan kepada orang yang berbuat maksiat Allah SWT mengatakan Tadzafatullah Uskul jannah Aku telah mengambil Allah SWT Sudah Kemudian berkata kepada orang yang Alim teman kata ya ala alaiya. Siapa yang mengatakan terhadap urusan Maka Allah SWT perintahkan dia masuk saudara Mantap mengatakan Allah tidak mengampuni dosa dosanya. Itu hak Allah SWT. Hak Allah SWT mengampuni dosa terakhirnya. Maka jangan mengikuti itu. Nah, kalau kita berikan nasihat sudah berikan nasihat saja pahalanya sampai diterima atau tidak rasanya pahalanya sampai salah satu bentuk dan konsepnya daripada keimanan ada apa? Aku berikan nasihat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, lain yunadu hatta yuhibba li akhir wa yuhibbul si Tidak punya masalah seorang yang antara yang jika dia mencintai saudaranya sebelum dia mencintai dia sendiri. Kalau aku senang beramal soleh. Senang duduk di majelis. Konsekuensi daripada keimanan anda mengajak orang lain untuk duduk di majlis ini. Untuk berakidah sebenarnya kita bermajelis sebagaimana itu konsekuensi dari keimanan eh, kepada Allah Taala. Kalau anda melihat teman aku berbuat masalah, nah saya selesai ya. Nah, itu berarti akhir dari persoalan ini. Kamu nggak tahu kapan tujuannya itu. Kapan Allah kodratnya mudah-mudahan jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah maka pun Allah SWT jatuh nyawa kita dan kita tidak ada di muka Allah SWT. Nah, ya, coba lagi kita baik-baik. Macam yang aku lakukan kembali motornya itu sudah diatur bukan buat siapa kembali motornya sudah diatur tinggalkan. Ya, sekali lagi sudah dibuat. Ya nanti lagi.

kekuatan Kamu bisa ini. itu memberikan pengaruh buat apa? Kemudian kedua dan tidaknya nasib kita. kekuatan yang sempurna maka sudah akan ada pengaruh nasihat. Apakah benar-benar pun dalam menegakkan alam ma'ruf Nah, memberikannya kepada orang yang awam saja Ada beberapa disyaratkan saya berlaku dalam berdakwah itu hanya khusus bagi siapa? Bagi orang yang awam saja. Nah, itu perlu baca kitab yang kita oleh Syekh Abdul Musim Al-Abbad Untuk rifat Ahli sunnah Dan Mimbar awla di atau ahli sunnah Sama bermalam Mahambut Dan juga sikap tegas ya? dan sikap kasar banyak. Beda antara sikap tegas dan sikap kasar. Ya. Lemah lembut dan sikap tegas dengan berdakwah itu sudah melihat tempatnya. Kita lihat kalau saudara kita cukup orangnya tipenya, ya tipenya orang-orang Indonesia bagian timur ini Kalau kita lemah lembut, pasti kita mungkin. waktu saya banyak berusaha di Maluku ya kita tidak kita akan tentang komer karena biasa masyarakat sana berkomer dan mereka punya pohon yang untuk produksi komer ya nah, mungkin ya bahwa ya, komer itu haram tidak akan komer enggak pilihan masih muda seperti saya antum berdakwah di masyarakat itu kita bisa kenal kelihatannya tidak benar gitu masih muda kita sampaikan tentang pentingnya jalan disebut lama lima tahun sepuluh tahun tidak pernah belajar semua kok ya ngokok saja Karena kadang berusaha saja ini sudah jelas dari awal awal ngokok tahu tidak mungkin dia mungkin <laughs> Kalau orang dari Sumatera kita sampaikan satu kalimat dua kali paham. Imam yang menolak, imam mudah diangkat. Gini, itu gini, kita tidak semua kita orang ini. Kan, ya. ya benar sepakat maka besok langsung potong anak juga mulai dilihat Orang tua, apalagi kalau di di orang tua orang tua itu masuk sulit. Ya, karena biaya ini itu sebab biaya ini itu. Mulai orang yang bawahnya dari umurnya itu merasa malu punya bapak saya. Ini namanya ini kebun sudah. Kebun sudah katanya. Maka dengan kesabaran dan mau merayakan Nah, iya kita ingatkan itu selalu ya, mungkin, tapi mungkin kita seperti itu. Ini alami betul dengan macam model maka apa yang lain Sampai kemudian betul-betul akhirnya meninggalkan kebiasaan yang buruk. Ya, jadi masalah masalah rizq lemah lembut dan berdakwah itu tidak ada kaitannya dengan ikhwan yang sudah ngajar orang awam. Nah, itu adalah hikmah dalam berdakwah. Kapan kita bersikap keras, kapan kita bersikap lemah lembut kan? tergantung dengan tobiah masing-masing. Nah, tergantung dengan tobiah masing-masing. Kalau kita ternyata orang ini bermanfaat, kita gunakan usul, metode lemah lembut, ya kita gunakan lemah lembut. Kalau ternyata orang ini harus tegas, kita mengatakan kepada dia haram ya haram. Ya sudah, kita semangat dengan cara seperti itu. Ya, tidak ada kaitannya ini yang sudah ngaji atau belum ngaji. Allah Taala menjelaskan tentang tata cara dan kapan melakukan sujud sahwi. Kalau mau sujud ragu sujud sahwinya sebelum serat salat, kalau kelebihan gerakannya dua sujud kekurangan itu seterusnya takwa sebelum dan sesudah sekarang itu kaitannya dengan tambahan dan kekurangan kalau kurang itu sebelum salah kalau lebih selasa salah supaya tidak apa kalau kurang maka kita tambahkan sudut sawi sebelum salah untuk menutupi kekurangannya kalau lebih kita sudut sawinya salah salah sama supaya tidak ada tambahan lagi sudah lebih besar lagi. Itu padanya seperti itu, pada perubahan seperti itu. Kalau kurang, susu sapi sebelum syarat itu menambah ya. Kalau ternyata lebih, dan syaratnya sholatnya tiga rakaat kemudian empat rakaat, ya tahu begitu seperti itu. Kita harusnya salam gitu ya pada orang yang tidak bersolat masjid Kemudian setelah kita naik, kita yang ini, kita ingat-ingat syaratnya salah. Lama tuh pak, Jangan turun. Saya turun tetap terus. Teman teman tapi ya turun. Jangan turun. Turun langsung. Duduk. Kemudian salam berarti sujud tapi Begitu ya Pak ya. Balkuna. Oh, ini rokat ketiga rokat kedua. terakhir kita, Saya maka bukan ya pasti dua rakaat berdasarkan sholat dua rakaat. Kemudian satu kita tambah satu rakaat lagi. Nah, Kemudian setelah itu apa? Kita sujud sahwi baru sah, salam karena kita ku kurang. Allah nanti ketika kita baru belajar pengalaman salat, mana yang lebih tepat kita memulai dakwah ke orang lain atau menunggu saatnya kita benar-benar sudah paham masalah baru kita berdakwah? Sebagaimana disampaikan lebih ulama besar tadi. Maksudnya apa? Kalau kita sudah paham satu ayat atau satu hadis paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, ya kita sampaikan. Tidak harus kita mengenal pada orang seorang surat. Apa? Karena namanya belajar itu tidak akan pernah menolak bukan alim dan berarti apa seluruh syariat. Alim bibayan anu dia harus betul-betul mengetahui dan terhadap apa yang dia larang. Itu syaratnya. Kalau dia mengetahui apa yang dia perintahkan dengan jelas karena syirik gitu ya, musyrik seperti ini. Perintah untuk mengucapkan apa atau perintah untuk bertauhid maka Nah, kita telah mengakuinya kita sampaikan. Itu tidak harus sampai kemudian siap untuk berdakwah dan kesiapan ini adalah perkara yang nisbi bukan perkara yang pasti. Karena tertinggal satu gerakan dengan imam ikhwan karena tidak terdengar suara imam sehingga jamaah aku tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana hukum makmum tinggal satu gerakan. Jadi ini salah satu syarat <clears throat> berjamaah adalah makmum mendengar eh, suara imam atau melihat orang yang ada di depannya ketika rukunya, ketika sujudnya. Kalau dua perkara ini tidak bisa terpenuhi, tidak mendengar juga tidak bisa gerakan orang yang depannya. Karena kita makmum, tidak mendengar suara imam. Tapi kita melihat apa? Orang bukan kita, kita bisa mengikuti sujudnya dan mengikuti pokoknya. Tapi kalau kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak sah keimamannya, tidak sah kemakmumannya. Maka harus mendengar. Jadi ya, kan tidak boleh kalau kemudian apa sudah terhijab tidak terdengar, akhirnya mereka reka. Jamaah ini sudah rukuk ya, oh ini sudah sujud, tapi sujud sendiri, rukuk sendiri. Kadang mendahului imam, kadang terlambat imamnya. Tidak sah ini. Maksudnya tidak sah bagi imamnya dan kemakmumannya. Pada saat itu itu ya sudah berhenti. Kemudian sudah sholat sendiri setelahnya. Ya, kalau keadaan seperti ini, sama sekali tidak melihat dan tidak melihat jangan tidak depannya. Karena siapa yang tidak lihat? Sebutkan dalam Nabi ilmu Su'ilamu Inam Su'ilamu Mablu Kamami Dijadikan ilmu untuk diikuti Jadi tidak bisa diikuti Dan sebab kemudian kadang mati, sebenarnya kadang hidup kadang mati. Kita akan tertinggal satu gerakan. Nah, kalau kemudian gerakannya itu adalah gerakan yang berkaitan dengan rukun, seperti atau sujudnya, maka dia harus ulangi gerakan tersebut. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Nah, tidak cukup dengan sujud sahwi kalau perkara yang wajib bisa di seperti contohnya Pak tasahud, ya, tasahud sholat empat rakaat, tasahud yang kedua lupa langsung berdiri menuju rakaat yang ketiga, tidak balik lagi. Tasahud yang kedua, atau ah, tasahud yang pertama perlu. Nah, begitu lupa tasahud yang pertama langsung berdiri saja sudah melanjutkan rakaat yang ketiga, kemudian berarti sudah sah. Tapi kalau terkait dengan hukum menarikkan sholat harus dikerjakan sholatnya. Kok satu rakaat kok hilang? Iya. Seperti mati, langsung imamnya sudah rukuk, sudah sujud, yang di belakang belum rukuk, belum sujud. Kemudian nanti sebenarnya terkenal lagi. Imam berangkatkan berdiri, baca surah, dia ikut imamnya. Tapi setelah masalah maka dia harus menambah satu ada di Karena apa? Rukun yang ditinggal dan karena Abu rukun tidak terpenuhi batal sholatnya. Apa kasusnya banyak di Indonesia? Ya banyak. Di daerah mana saja amalan masa sekarang ini harus sama dengan amalan para sahabat dulu karena sekarang usia kita berbeda zaman dengan para sahabat. Jadi ya, para sahabat dalam urusan agama yang sama. Agama tidak berbeda-beda zaman. Nah, soal SAW agama seperti Nah, yang ada apa kabar yang berbeda? Soalnya jadi berapa atau sekarang? Puasanya jadi berubah, yang satu bulan jadi setengah bulan. Puasanya kemudian apa namanya hasilnya berbeda. Tawaf yang sekali dulu, sekarang jadi lima kali, kurangi sedikit enggak? Kalau dalam masalah urusan agama sama, sama saya tidak berbeda. Ada beberapa hal sehari-harian dalam urusan dunia juga berbeda. Tapi bukan ini yang dijadikan sebagai pembicaraan kita yang kita bicarakan masalah urusan agama. Ada masalah urusan dunia Rasul mengatakan antum April 23 Kalian sudah membuat bangunan merah Masih berkata sekarang beristirahat Usah dan hal yang baru Yang tidak terlalu pada lalu diri sekarang Iya Karena ada perkara yang dibutuhkan istihad baru ulama Perkara yang baru Maka Walaupun dari secara sore Tidak diberikan seperti itu Tapi dengan istihad baru ulama seperti contohnya, kalau dulu ada bayi tabung nggak? Nggak ada. Bagaimana mau bayi tabung? Dulu ada asuransi nggak? Nah, ada nggak? Enggak oh, ada. Pegadaian? Nah, dan seterusnya kan nggak ada. Maka para ulama beristihad sebagai landasan hukum terhadap orang tersebut. Nah, dulu zaman Nabi sekarang uang uang emas dan uang perak, sekarang uang rupiah. Bagaimana hukumnya antara uang rupiah dan uang perak, uang emas, apa sama? Nah, ini juga dalam istihad. Kalau ulama menentukan hukum masalah Quran baru seperti ini. Ya. Asma Rasulullah dari sisi kaumnya atau syarat dosa. Jadi pemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Alam, yang jelas apapun yang dalam Nabi Sallallahu kan, kalau punya salah akan datang peringatan dalam urusan dunia dan dalam urusan Nah, Karena Rasulullah Allah SWT kan mengatakan bahwa yang itu ada yang dua illa wajib yumah. Yang keluar dari desa Nabi Sallallahu baik itu urusan dunia atau urusan akhir pasti kalau salah ada peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala Nah, ketika para sahabat ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, Ustaz bagaimana manusia yang lainnya? Kadang marah, kadang ridho. Nah, kadang marah, kadang ridho. Bagaimana kamu bisa bedakan? Bahasanya adalah perkataan mu dalam kata rito dan perkataan dalam kata marah. Maka Rasul mengatakan, Anama aku ilah haqqan. Aku tidak mengucapkan sesuatu yang apa kebenaran. Karena bisa dan perbuatan Rasul jauh Allah dapat bila Allah Amin. Maka kondisi yang membolehkan kita untuk berdakwah dengan sedikit lebih tegas dan keras apa saja batasannya? Eh, bukan dengan keras ya, dengan tegas. Seperti contohnya kalau punya seseorang yang dalam dalam suatu SAW ketika ada sahabat yang memakai cincin emas, Rasulullah SAW langsung Hampir kemudian Rasulullah harus makan. Mengatakan ayo tubuh Apa sama kalau ada antara kalian meletakkan apa? Jamrah menenak fi jadi apa senang kalau saudara dan kalian meletakkan atau jamrah barang dari neraka di tangannya? Jawab keras karena apa? Sahabat ini kalau di rumah mungkin tidak yang layak tahu. Tepatnya dalam yang tegas Kemudian ketika Rasulullah pergi, kemudian ada orang, kenapa kamu tidak ambil, kamu bisa manfaatkan itu? Rasulullah mengatakan, saya tidak mengambil, saya tidak mungkin mengambil sesuatu yang telah diletakkan di dalam sholat, telah dibuang dengan sholat. Eh, sikap tegak dalam sholat, kami juga Rasulullah mendapatkan, nah, bersikap lemah itu kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah, sebuah rida hmm. biasanya rida sama orang Arab bajunya kan dua bagian bawah dan bagian atasnya kalau kita ya baju kamus dan celana gitu ya seperti itu ya Rasul baru mendapatkan baju seperti selimut jadi pada yang datang sahabat kita ya Rasul hati dan ada tarik marah kita juga. Apa yang salah kamu berperang? Khud ya fulan. Ya. Yang jelas batasannya semuanya dengan hikmah. Yang yang yang dimaksud hikmah adalah melakukan sesuatu pada tempatnya itu hikmah. Kapan kita sikap tegas dan semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ilah sabila lalu mengambil hikmat wal mu'awid dan kekafarati Wajabil Seolah-olah ahasan Sarulah kepada Allah Rabb mengambilkan hikmah Dalam mu'awid ahasanah Kalau orang ini kita sampaikan satu kalimat dua kalimat berlima Kepada hikmah Tapi kemudian ternyata orang ini Kita sampaikan Mungkin ada kekuatan sesuatu maka dengan mau berhasanah. Kalau belum kita dapatkan, ketika kita mendapatkan orang-orang yang suka melang, apa maka dia tidak bilang dia hasan. Jaga dengan cara yang terbaik. Kita lihat, hmm. kalau orang masya Allah halim, orang yang lurus, dan kalau kita sampaikan satu ayat hadis dari Rasulullah Alhamdulillah dalam pikiranku ya, dan dulu yang dalam bentuk ini berbeda dengan apa yang disampaikan mu'adzalah Orang ras para pangeran wajah itu berarti dia ah, tergantung kepada orangnya. Nah, yang dimaksud alim dalam berdakwah tidak hanya alim dengan sesuatu yang diperintahkan juga alim tentang keadaan dan kondisi makhluk belum tahu kesesatannya Secara saya sendiri masih belum memiliki cukup ilmu untuk mengingatkan mereka apa yang harus saya lakukan apa keluar dari ke ini atau tetap berada di dalamnya sambil menasihati mereka hmm. ini sambil <clears throat> berenang bukan minum air bisa tenggelam <laughs> Kalau kemudian dalam seperti ini, maka duduklah di majelis ilmu. Belajarlah. Karena khawatirkan kalau nanti masih tetap duduk dengan mereka, lebih banyak sudah yang antum akan terima. Ya, menasihat mereka tidak harus di dalam sistem. Aku belajar belajar dan belajar, antum akan Nah, tapi bukan berarti kemudian sudah putus dari mereka. Maksudnya silaturahmi tetap bab nasihat terbuka, tapi tidak harus masuk tidak dalamnya. Cepat dan cepat. Ya, Allah alam sabar sekali. Kalau tidak ada maka tidak bisa. Kita, asyhadu an Terima kasih.